Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita memuji Allah SWT dengan pujian yang sebanyak-banyaknya yang telah memberikan kepada kita kenikmatan begitu banyak dan yang paling besar adalah kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini melanjutkan tentang apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Kita sedang membahas tentang penjelasan rukun-rukun iman yang jumlahnya ada enam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah jelaskan tentang rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita menginjak pada rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya dan jumlah mereka sangat banyak. Tidak ada yang menghitungnya, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka yaitu para malaikat untuk menjadikan kehidupan mereka semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun Di antara rukun-rukun iman Yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim Untuk mengimaninya Barang siapa yang mengimani Semua rukun iman Tetapi dia meninggalkan satu rukun saja Maka keimanan tersebut tidak ada gunanya Barang siapa yang mengimani lima rukun iman Kemudian dia meninggalkan rukun iman kepada malaikat Maka keimanan tersebut tidak ada gunanya Karena rukun iman yang enam Ini saling melazimkan antara satu dengan yang lain Barang siapa yang mengimani salah satu dari rukun iman Melazimkan dia untuk beriman kepada rukun iman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Amana ar-rasul. Rasulullah SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman kullun amana billah. Setiap dari mereka, baik Rasulullah SAW maupun orang-orang yang beriman, amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi dan juga para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi. Demikian pula beriman kepada para eh, dengan kitabnya dan juga kepada para rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman di antara sifat mereka adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya dan barang siapa yang kufur mengingkari Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan juga hari akhir maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan juga para malaikat dan juga dengan kitab-kitabnya, kufur dengan rasul-rasulnya dan kufur dengan hari akhir maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah beriman dengan seluruh rukun iman di antaranya adalah beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Kemudian bagaimana cara beriman dengan para malaikat? Beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa adalah dengan mengimani empat perkara. Mengimani empat perkara. Yang pertama adalah beriman dengan keberadaan para malaikat bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ada wujudnya. Bukan hanya sekedar dongeng. Bukan hanya sekedar khayalan. Tapi kita beriman bahwasanya mereka adalah ada. Dan dalil-dalil tentang keberadaan malaikat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih menyebutkan tentang keberadaan mereka. Ada di antara mereka yang diketahui namanya dan ada di antara mereka yang tidak diketahui namanya. Dikabarkan tentang sifat-sifat mereka, dikabarkan tentang amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menyebutkan beberapa kabar tentang malaikat yang semuanya ini menunjukkan tentang keberadaan mereka dan bahwasanya para malaikat itu ada. Jadi kewajiban kita kalau kita ingin beriman dengan iman yang sebenar-benarnya terhadap malaikat, yang pertama adalah kita beriman tentang keberadaan para malaikat dan tidak kita ingkari keberadaan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan nama-nama malaikat yang telah kita ketahui atau yang telah dikabarkan kepada kita Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis yang sahih Kita imani dan kita akui Bahasa itu adalah nama Di antara nama-nama malaikat Adapun yang tidak dikabarkan kepada kita Yang tidak diberitahukan kepada kita namanya Maka kita beriman secara global beriman secara ijmal. Jadi kita beriman ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mengetahui namanya. Yang kita ketahui namanya dan diberitahukan kepada kita, maka kita imani bahasa itu adalah nama dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara malaikat yang diberitahukan kepada kita namanya, yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita memberitahukan kepada kita bahwasanya nama malaikat yang membawa wahyu menyampaikan wahyu adalah Jibril. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Di dalam Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril Maka sesungguhnya dia Yaitu Jibril telah menurunkan Al-Quran Di dalam hatimu dengan izin Allah SWT Jadi yang membawa wahyu Yang membawa Al-Quran Kepada Rasulullah SAW adalah Malaikat yang bernama Jibril Ini menunjukkan bahasa Di antara malaikat ada di antara mereka yang namanya Jibril ini harus kita imani. Kita yakini Bahasanya di antara malaikat ada yang namanya Jibril, yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para rasul. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan nama ini. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat sedang bermajelis, sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian putih dan rambutnya berwarna hitam sangat hitam kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa pertanyaan ditanya tentang Islam ditanya tentang iman ditanya tentang ihsan ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dan apa tanda-tandanya? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, Hada Jibril atakum yu'allimukum amradinikum. Ini adalah Jibril. Malaikat Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Ini menunjukkan bahasanya di antara malaikat ada yang namanya Jibril. Ini harus kita imani. Karena Allah SWT menyebutkan. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Ini juga Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Allah mengatakan, Mangkana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin maka barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan juga para rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan juga Mikail maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Wa Jibril wa Mikal. Mikal ini adalah Mikail itu sendiri. Jadi Mikail ada yang membaca Mikal Ada yang membaca Mikail Semuanya sama Maksudnya adalah Malaikat Mikail Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Di dalam sebuah doa beliau Yaitu doa istiftah Allahumma Rabbah Jibrail Wa Mikail Wa Israfil Ya Allah Rabb bagi Jibrail Mikail dan juga Israfil Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa ini ketika beliau Salat malam Allahumma Rabba Jibrail Wa Mikail wa Israfil Fatirah samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahadah Anta tahkum baina ibadika makanu kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtilifa fihi minal bi idznik, Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim Doa istiftah yang dibaca ketika Salat malam Beliau mengatakan Rabb Jibrail wa Mikail membuktikan bahwa di sana ada malaikat yang bernama Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Israfil ini namanya dicantumkan di dalam hadis. Seperti yang tadi baru saja kita baca. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Tiga malaikat ini disebutkan di dalam satu hadis, yaitu Jibril wa Mikail wa Israfil. Tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran Nama Israfil Tidak disebutkan di dalam Al-Quran Tetapi disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW Ini kita imani Kemudian yang keempat Adalah Malaikat yang bernama Malik Malik Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Di dalam Al-Quran Dan tugasnya adalah penjaga neraka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك qala innakum makithun mereka yaitu penduduk neraka memanggil Malik yaitu pemimpin dari penjaga-penjaga neraka malaikat yang memimpin para malaikat yang lain yang tugasnya adalah menjaga neraka mereka memanggil kepada Malik mengatakan ya Malik liyaqdi alaina rabbuk hendaklah Tuhanmu yaitu Allah swt mematikan kami. Karena mereka merasakan azab siang dan malam. Azab yang sangat pedih. Sehingga mereka lebih memilih untuk mati daripada hidup dalam keadaan demikian. Mereka mengatakan ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Tuhanmu yaitu Allah swt mematikan kami saja, sudah dihabisin saja daripada disiksa seperti ini. Qala innakum makithun. Kata Malik, innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan senantiasa demikian. Itu kalian akan senantiasa disiksa di dalam neraka selama selama-lamanya. Maksudnya tidak ada harapan untuk mati. Hidup tidak, mati juga tidak. Dalam keadaan disiksa dengan siksaan yang pedih selama-lamanya di dalam neraka. Jadi malaikat ini namanya adalah malaikat Malik sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita imani. Kita imani bahwasanya penjaga neraka namanya adalah Malik. Ini adalah konsekuensi dari iman kita kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama malaikat yang diberitahukan kepada kita adalah Al-Munkar wan Nakir. Munkar dan Nakir. Yang tugasnya adalah memberikan pertanyaan kepada setiap orang yang dikuburkan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza al mayyitu atahu malakanu aswadan." Malakani aswadan. Azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Apabila mayit itu dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat Aswadan yang hitam Azraqan yang biru Yukaluli li ahadihima Yang satunya Dinamakan Al-Munkar Namanya adalah Al-Munkar Walil akhar An-Nakir Dan yang satunya bernama An-Nakir Fayakulani Kemudian keduanya berkata Ma kunta taqulu fi hadar rajul Kemudian keduanya bertanya kepada orang yang meninggal ini tadi Apa yang pendapatmu tentang laki-laki ini Maksudnya ditanya tentang Rasulullah SAW Apa yang engkau lakukan Apakah engkau mengimani dia atau tidak Dan semua manusia akan merasakan ini semua Baik yang muslim Yang munafik Yang kafir Ketika mereka masuk ke dalam kuburan Akan ditanya oleh dua orang malaikat dan pertanyaannya sudah dipocorkan kepada kita. Ditanya tentang siapa Tuhanmu, ditanya tentang siapa nabimu, dia ditanya tentang apa agamamu. Oleh karena itu setiap muslim dan juga muslimah mempersiapkan apa jawaban kita nanti. Dan jawaban tersebut bukan hanya sekedar dihafal. Karena seandainya hanya sekedar dihafal, misalnya orang-orang munafik pun mereka akan selamat. Tetapi butuh pengamalan. Butuh pengamalan. Jadi bukan hanya sekedar menghafal jawaban-jawaban tersebut. Sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya sesembahan? Sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti di dalam ibadah kita? Sudahkah kita dalam kehidupan sehari menjadikan Islam ini menjadi sumber cahaya dalam kehidupan kita? Ya, ini perlu pengamalan, bukan hanya sekedar kita hafalkan jawabannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara nama-nama malaikat adalah Al-Munkar wan Nakir. Yang tugasnya adalah memberikan pertanyaan pada setiap orang yang dikuburkan. Kemudian di antara nama para malaikat yang dikabarkan kepada kita adalah Harut wa Marut. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Harut dan juga Marut. Ini adalah dua nama malaikat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi fitnah dan ujian bagi manusia saat itu. Ini harus kita imani. Kemudian juga masih banyak yang nama-nama malaikat di antaranya adalah ra'at dan juga yang lain. Yang jelas setiap nama malaikat yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran Maupun dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau Maka harus kita imani Sebagai kesempurnaan dari keimanan kita kepada para malaikatnya Di sana ada beberapa nama malaikat Yang masyhur dan tersebar di kalangan kaum muslimin tetapi nama tersebut sebenarnya tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih di antaranya adalah malaikat yang bernama Izrail, yang terkenal bahasanya dia adalah malaikat pencabut nyawa Izrail ini masyhur dan dikenal di kalangan kaum muslimin dan dipelajari di sekolah-sekolah. Namun setelah diteliti, ternyata tidak ada dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Malaikat pencabut nyawa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini hanya dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malakul maut malaikat pencabut nyawa. Begitu saja. Dan Allah tidak memberi, tidak menyebutkan namanya kepada kita. Demikian pula Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan namanya kepada kita. Oleh karena itu kita hanya meyakini apa yang sudah Allah kabarkan. Kalau Allah mengatakan malakul maut, berarti kita katakan malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Tanpa kita kasih nama. Karena Allah taala dialah yang lebih tahu tentang namanya. Tidak boleh kita memberi nama seorang malaikat kecuali dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala atau kabar dari Rasulullah SAW. Silahkan kita beri nama. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak memberikan kabar kepada kita, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah Allah beritahukan kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un Katakanlah Akan mematikan kalian malakul maut Malaikat pencabut nyawa Alladhi wukilabikum Yang telah ditugaskan kepada kalian Thumma ila rabbikum turja'un Kemudian kalian akan Dikembalikan kepada Rabb kalian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di sini Hanya mengatakan malakul maut Malaikat pencabut nyawa Atau malaikat maut Itu saja tanpa kita kasih nama. Kemudian yang kedua, di antara nama malaikat yang tersebar sementara tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih adalah malaikat Ridwan yang dikenal sebagai malaikat penjaga surga. Ini juga tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di, di di dalam surga ini ada penjaganya tanpa Allah sebutkan namanya. Demikian pula Rasulullah SAW hanya menyebutkan bahwasanya di surga itu ada penjaganya tanpa disebutkan namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa bagaimana ketika mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin dalam surat az-zumar Allah mengatakan dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring ke dalam surga Kemudian ketika mereka sampai ke dalam surga, wa futihat abwaabuha. Kemudian dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha. Kemudian para penjaga surga tersebut berkata kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa, yang masuk ke dalam surga. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian tibatum kalian telah baik pada fadkhuluha khalidin maka masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal di dalamnya wa qala lahum khazanatuha maka para penjaga surga berkata Allah mengatakan para penjaga surga tidak menyebutkan namanya kemudian Rasulullah SAW pada hari kiamat beliau pernah bersabda ini atiba bal jannah aku mendatangi pintu surga yaumul qiyamah pada hari kiamat. Fa astaftih. Kemudian aku minta supaya pintunya ini dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Qultu Muhammad, aku berkata, aku adalah Muhammad. Qala umirtu bika walam aftah li ahadin qablak. Kemudian penjaga surga ini mengatakan, aku telah diperintahkan denganmu. Dan aku tidak membuka pintu ini kepada seorang pun sebelummu. Beliau mengatakan, fayakulul khazin. Maka penjaga surga mengatakan, tanpa menyebutkan namanya. Jadi ini yang datang kepada kita. Bahasanya di sana ada penjaga surga. Cuma tidak diberitahukan kepada kita namanya. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah mencukupkan diri dengan apa yang datang kepadanya. Kita yakini bahasanya penjaga surga itu ada, akan tapi kita tidak mengetahui namanya karena tidak diberitahu oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi yang pertama adalah beriman dengan nama-nama para malaikat yang sudah diberitahukan kepada kita Adapun yang tidak diberitahukan kepada kita Maka kita beriman secara global Kemudian yang kedua adalah beriman dengan sifat-sifat malaikat yang telah diberitahukan kepada kita. Dan sifat-sifat malaikat ini terbagi menjadi dua, ada sifat fisik dan ada yang non-fisik. Sifat yang fisik diantaranya adalah kita meyakini bahwasanya para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqa al-jannu min marijim min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa, lakum, mimma wusifa lakum." Telah diciptakan malaikat dari cahaya dan diciptakan jin dari api yang menyala dan diciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan untuk kalian yaitu dari tanah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para malaikat ini diciptakan dari cahaya dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian di antara sifat fisik malaikat adalah mereka memiliki sayap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innahu ala kulli syai'in qadir kata Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat bersayap mathna wa thulatha wa ruba' Ada yang memiliki dua sayap Ada yang memiliki tiga sayap Ada yang memiliki empat sayap Yazidu fil khalqi ma yasha Dan Allah menambah di dalam penciptaannya Sesuai dengan kehendak Allah SWT Artinya ada di antara para malaikat Yang memiliki sayap lebih dari itu Lebih dari empat Di antaranya adalah Jibril alaihissalam Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dua kali dalam bentuknya yang asli. Dan beliau melihat bahasanya Jibril memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Dan satu sayap beliau ceritakan, satu sayap itu telah menutupi ufuk. Itu menutupi antara timur dan barat. Itu satu sayap saja Menunjukkan tentang besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Satu sayap saja itu sudah menutupi ufuk Bagaimana dengan 600 sayap Dan yang menciptakan tentunya lebih besar dari itu Jadi kita meyakini bahasanya para malaikat Ini mereka memiliki sayap Sebagaimana yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW Kemudian sifat fisik yang ketiga bahwasanya mereka para malaikat mereka tidak berjenis kelamin Bukan laki-laki dan bukan wanita Dalilnya apa? Allah SWT berfirman Mengingkari orang-orang musyrikin Orang-orang musyrikin Mereka meyakini bahwasanya malaikat ini Mereka adalah anak-anak wanita Allah SWT Artinya jenis kelaminnya adalah wanita Allah mengingkari keyakinan ini Allah mengatakan wa Malaikat, malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satu kitabu syahadatuhum wa Allah SWT mengatakan dan mereka yaitu orang-orang musyrikin menjadikan malaikat-malaikat Allah di mana mereka ini adalah hamba-hamba Allah SWT inathan menjadikan mereka ini adalah wanita-wanita meyakini bahasanya malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah mereka berjenis kelamin wanita. Allah mengatakan asyahidu khalqahum Apakah mereka melihat ketika malaikat itu diciptakan? Apakah mereka melihat sehingga mereka bisa mengatakan bahasanya malaikat itu adalah wanita? Asyahidu khalqahum Apakah mereka melihat ketika Allah menciptakan para malaikat? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian mereka ini akan ditanya, akan ditulis. Ucapan mereka bahwa malaikat adalah berjenis kelamin wanita ini akan ditulis, nggak akan dilepaskan oleh Allah. Wa yus'alun dan mereka akan ditanya pada hari kiamat. Hanya keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Yang mengatakan bahwa malaikat adalah berjenis kelamin wanita. Dan kita tidak meyakini bahwasanya dia berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Tidak ada keterangan, tidak ada dalil bahasanya mereka berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, kita tidak mengatakan mereka laki-laki dan juga tidak mengatakan bahasanya mereka para malaikat adalah wanita. Mereka bukan laki-laki dan juga bukan wanita. Ini adalah para malaikat. Kemudian di antara sifat fisik mereka bahasanya para malaikat ini mereka tidak makan dan juga tidak minum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para malaikat ketika mereka datang bertamu kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Allah mengatakan, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim Ibrahim al-mukramin?" Id dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam qaumun munkarun telah datang kepada kamu apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam tamu-tamu yang mulia hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramun mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama ketika mereka datang kepada Ibrahim dan mengatakan salam assalamualaikum qala salam kemudian dijawab oleh Ibrahim qaumun mungkarun. Wahai orang-orang yang asing karena beliau tidak mengenalnya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Faragha ila ahli faja'a ajalin samin. Kemudian dia pergi ke istrinya, kemudian memotong seekor sapi, dimasak kemudian dihidangkan kepada tamunya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Diserahkan kepada tamunya dihidangkan kepada tamunya akan tetapi tamu-tamu tersebut tidak mau makan. Nah, beliau sebagai tuan rumah kaget, kenapa tidak mau makan? Akhirnya dikabarkan bahwasanya mereka sebenarnya adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu la takhaf, janganlah kamu takut. Kemudian mengabarkan kepada beliau dan juga istrinya tentang kedatangan anak mereka. Jadi para malaikat alaihi wassalam mereka tidak makan dan juga tidak minum. Tidak seperti manusia yang butuh dengan makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya di antara sifat fisik malaikat adalah mereka berbicara. Mereka berbicara. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika mereka berbicara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW Bertanya tentang Islam, iman, ihsan Mereka berbicara Allah SWT berfirman Wa idqalatil malaikatu ya Maryam Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki Ala nisa'il alamin Dan ketika malaikat berbicara Kepada siapa? Kepada Maryam Wahai Maryam Sesungguhnya Allah SWT telah memilihmu telah mensucikan kamu, telah memilihmu di antara sekian wanita di seluruh alam ini. Wa idqalatil malaikah dan ketika malaikat berkata menunjukkan bahasanya malaikat mereka juga berbicara, berkata. Kemudian di antara sifat fisik malaikat bahasanya mereka ini bisa menjelma. Bisa menjelma sebagai manusia dengan izin Allah SWT Dalilnya adalah yang tadi kita sebutkan Kisah Nabi Ibrahim dengan para malaikat yang datang Menjelma sebagai seorang manusia Dan bertamu kepada Nabi Ibrahim Demikian pula ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril Dalam keadaan beliau menjelma sebagai seorang laki-laki Kemudian di antara keyakinan kita bahwasanya para malaikat ini jumlahnya banyak sekali. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan ke langit. Maka beliau melihat di sana ada sebuah rumah. Kemudian dia bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma Wahai Jibril, ini apa? Kemudian dijawab oleh Jibril, ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alf malak. Setiap hari Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh 70 ribu malaikat 70 ribu malaikat setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini wa idza kharaju minhu lam ya'udu fihi apabila 70.000 malaikat ini sudah keluar maka tidak akan kembali lagi ke sana 70.000 ini tadi kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur maka tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur artinya Allah menciptakan malaikat-malaikat yang lain 70.000 masuk ke dalam Baitul Ma'mur apabila keluar tidak akan ke sana lagi dan seterusnya itu setiap hari menunjukkan apa? Tentang banyaknya malaikat Allah SWT Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda At-tatis sama Wa huqqalaha anta'id Kata beliau SAW Langit telah bersuara Merintih bersuara Dan dia berhak untuk bersuara Kemudian beliau mengatakan Tidak ada satu jengkal di dalam riwayat yang lain Empat jari Yang ada di langit Kecuali di situ ada malaikat yang sedang bersujud Jadi tidak ada satu jengkal di langit Kecuali di situ ada malaikat yang sedang Bersujud kepada Allah SWT Dan langit berapa luasnya? setiap jengkal yang ada di langit itu pasti ada malaikat yang sedang bersujud untuk Allah SWT menunjukkan begitu banyaknya malaikat-malaikat Allah SWT Yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah SWT Ini adalah sifat fisik dari para malaikat Yang kedua adalah sifat-sifat non-fisik Yaitu diantaranya adalah akhlak mereka di antara akhlak para malaikat Mereka memiliki sifat Al-Karam Dan juga Al-Bir yang maknanya adalah memiliki akhlak yang baik. Allah SWT mengatakan kiramim bararah. Mereka para malaikat adalah orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang kiram dan juga bararah. Maksudnya adalah mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Di antaranya, di antara perbuatan baik mereka adalah mereka mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman didoakan supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan supaya mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan supaya diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim." para malaikat yang mereka memikul arsh dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar mereka nabi hamdi rabbihim mereka menyucikan Allah SWT dan memujinya wa yastaghfiruna lilladzina amanu dan mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman siapa mereka para malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma Wahai Rabb kami Ilmumu dan juga rahmatmu telah meliputi semuanya Faghfir lilladzina tabu Maka ampunilah bagi orang-orang yang bertobat kepadamu Wattaba'u sabilak Dan juga mengikuti jalanmu Mereka mendoakan Ampunan bagi siapa? Orang yang bertobat kepada Allah SWT Dan juga mengikuti jalan Allah apa jalan Allah? Jalan Allah adalah al-Islam Yang ajarannya dituangkan di dalam Al-Quran Dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW Jadi para malaikat mendoakan kebaikan Mendoakan ampunan bagi siapa? Bagi orang yang bertobat kepada Allah Kembali kepada Allah Dan mengikuti Islam yang benar Yang tertuang di dalam Al-Quran Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. anhu. Waqihim adzabal jahim dan jagalah mereka dari adab yang dari adab jahannam, dari adab neraka. Ini adalah di antara kebaikan para malaikat. Mereka mendoakan bagi orang-orang yang beriman. Di antara sifat non fisik mereka adalah mereka memiliki rasa malu. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang Uthman ibnu Affan adalah anhu. Beliau mengatakan, "Ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikah Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki Yang para malaikat malu darinya Yaitu Uthman bin Affan Menunjukkan bahasanya di antara sifat malaikat adalah mereka memiliki rasa malu Di antara sifat mereka Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah SWT Bagaimanapun kedudukan mereka ketinggian derajat mereka Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan La yastankifal masihu Ayyakuna abdan lillah Walal malaikatul muqarrabun Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam Yang disembah oleh orang-orang Nasrani Allah mengatakan dia yaitu Nabi Isa Itu tidak sombong untuk menjadi hamba Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beliau adalah termasuk hamba Allah SWT yang taat Tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Walal malaikatul muqarrabun Demikian pula para malaikat yang didekatkan oleh Allah SWT Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah SWT Bagaimanapun besar jasad mereka Sebagaimana yang tadi kita sebutkan tentang Jibril alaihissalam Kemudian di antara sifatnya Mereka tidak pernah berbuat maksiat, membantah, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka diperintahkan, maka mereka melaksanakan. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak memaksiati Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah sifat malaikat. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara mereka yang membantah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan tugas-tugas malaikat. Jadi yang pertama tadi cara beriman dengan malaikat adalah beriman dengan wujud para malaikat, kemudian beriman dengan nama-nama malaikat, yang ketiga beriman dengan sifat-sifat malaikat Kemudian yang keempat Kita beriman dengan tugas-tugas Dan juga amalan-amalan para Malaikat yang diberitahukan kepada kita Di antara mereka Ada yang tugasnya Memikul arsnya Allah SWT Allah SWT berfirman Wal malaku ala arjaiha Wa yahmilu arsya rabbika yawma idhin Samaniyah thamaniya Wa yahmil arsha rabbika ربك yawma idin thamaniya dan akan memikul arsh Rabbmu pada hari kiamat delapan orang malaikat. Artinya delapan orang malaikat pada hari kiamat akan memikul arshnya Allah swt. Jadi ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah swt untuk memikul arshnya Allah. Ini harus kita imani, tidak boleh kita ingkari. Di antaranya ada di antara mereka yang tugasnya adalah menjaga surga seperti yang tadi kita sebutkan. Dan ada di antara mereka yang tugasnya adalah menjaga neraka. Yang tadi juga sudah kita sebutkan. Dan yang menjaga bukan hanya malaikat Malik saja. Malaikat Malik ini adalah pemimpinnya. Dan beliau dibantu oleh penjaga-penjaga yang lain yang jumlahnya juga banyak sekali. Para malaikat yang menjaga neraka ini jumlahnya banyak. Dan pembesarnya atau pemimpinnya adalah malaikat Malik yang disebutkan di dalam ayat tadi. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Kemudian di antara tugas malaikat yang diberitahukan kepada kita adalah menjaga gunung. Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari Taif dan berusaha untuk mendakwai mereka. Taifnya letaknya kurang lebih di sebelah timur kota Mekah atau sebelah timur selatan kota Mekah. Ketika beliau melihat kaumnya sudah susah untuk diberitahu dan dinasihati, beliau, beliau berusaha untuk mencari lahan dakwah yang lain. Beliau datang ke Taif dan berusaha untuk mendakwai orang-orang yang ada di sana. Mungkin ada di antara mereka yang menerima dakwah beliau. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menyakiti Rasulullah SAW Sehingga mereka menyuruh anak-anak Untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu Nah ketika beliau diperlakukan demikian Datang malaikat Jibril Dan menawarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya malaikat gunung sudah siap Siap apa? Siap untuk menghancurkan orang-orang taif ya dengan melemparkan gunung kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW beliau mengatakan aku masih berharap semoga Allah SWT mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada di antara malaikat yang fungsinya, eh, yang tugasnya adalah untuk sebagai malaikat gunung. Kemudian di antara Tugas malaikat yang diberitahukan kepada kita adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Dan ijma ulama bahwasanya peniup sangkakala tersebut adalah Israfil. Kemudian di antara tugas malaikat ada di antara mereka yang diberi tugas untuk menjaga Mekah dan juga Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ala ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wala ta'un. Beliau SAW mengatakan di setiap pojokan yang ada di kota Madinah itu ada malaikat-malaikat. Di pinggir-pinggir kota Madinah itu ada malaikat-malaikat tidak akan dimasuki oleh dajjal dan juga tidak akan dimasuki oleh ta'un yaitu wabah penyakit. Jadi tugas mereka adalah menjaga Madinah ini dari Dajjal dan juga dari wabah penyakit. Yaitu taun, wabah penyakit yang datang dalam satu waktu dan mengambil korban yang banyak. Ini yang dinamakan dengan taun. Kemudian ada di antara tugas malaikat menyampaikan wahyu yaitu Jibril alaihissalam. Pada asalnya yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul adalah Jibril. Namun kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain untuk menyampaikan wahyu kepada sebagian rasulnya. Kemudian di antara tugas malaikat yang diberitahukan kepada kita adalah menulis amal manusia. Baik yang jelek maupun yang baik. Allah mengatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguhnya pada diri kalian atau pada diri kalian ini ada hafidhin, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, yang mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, katibin dan mereka menulis. Menulis apa? Menulis amalan kita. Hasanatnya maupun sayiatnya pahalanya maupun dosanya. Ini semuanya ditulis oleh para malaikat. Di antara tugas malaikat adalah mencabut roh, mencabut nyawa manusia. Allah SWT mengatakan, Kul malakul mautin dari bukhilabikum. Menunjukkan bahasa di sana ada malaikat yang tugasnya adalah untuk mencabut nyawa manusia. Dan ada di antara mereka yang tugasnya meniupkan nyawa. Ada yang mencabut nyawa, ada yang meniupkan nyawa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Thumma yakunu fi dhalika alqatan mithla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Thumma yu'maru bi arba'i kalimat. bi rizikihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Eh, sebelumnya thumma yursilu thumma yursalu ilahil malak. Fayanfukhu fihi ar ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ketika janin berada di dalam perut ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat yang meniupkan ruh, meniup, meniupkan nyawa di dalam janin tersebut. Kemudian dia dia perintah untuk menulis empat perkara, menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amalannya dan menulis apakah dia kelak masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itu semuanya ditulis ketika janin masih berada di dalam perut ibunya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tugas malaikat adalah meniupkan roh di dalam janin tersebut. Di antara tugas malaikat yang disebutkan kepada kita adalah menyampaikan salam umat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahin, yuballighuna an ummatis salam. Sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi, yang tugasnya apa? Yuballighuna an ummatis salam menyampaikan salam kepadaku dari umatku yang menyampaikan salam dari umatku kepada diriku. Jadi kalau kita mengucapkan salam, di mana saja kita ucapkan, di Madinah, di negara kita, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, maka salam ini akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Tugas mereka apa? Tugas mereka adalah menyampaikan salam. Ini harus kita yakini. Di antaranya Di antara tugas malaikat adalah menghadiri majelis-majelis ilmu Menghadiri majelis-majelis ilmu Rasulullah SAW bersabda Majtama'a qawmun Fi baitin fi min buyutillah Yatluna kitab Allah Wa yatadarasuna bainahum Illa nazalat alihim sakinah Wa hafathumul malaikah Wa khasyathumul rahmah Wa humul malaikah Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah SWT mereka mempelajari Al-Quran kecuali akan datang kepada mereka akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah SWT wahaffat humul malaikah dan akan diliputi oleh para malaikat menunjukkan bahwasanya di antara tugas malaikat adalah mereka menghadiri majelis-majelis ilmu itu adalah sebagian dari tugas-tugas malaikat yang diberitahukan kepada kita dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengimani itu semua. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan tentang rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang e, terang, terangkum teringkas dalam empat perkara. Yang pertama kita beriman dengan keberadaan para malaikat, wujud mereka dan bahwasanya mereka ada. Kemudian yang kedua beriman dengan nama-nama yang diberitahukan kepada kita. Yang ketiga beriman dengan sifat-sifat malaikat yang diberitahukan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan amalan-amalan para malaikat yang diberitahukan kepada kita. Itulah yang bisa kita sampaikan. Eh, seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan pertanyaan ditulis pakai kertas dan diajukan ke depan. Bagi yang belum memiliki kertas bisa mengambil di depan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tentang apa perbedaan antara Masih Ad-Dajjal dengan Isa Al-Masih? E, Isa Al-Masih kita tahu beliau adalah nabi. Dan beliau saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam keadaan masih hidup dan nanti menjelang hari kiamat beliau akan diturunkan oleh Allah SWT ke permukaan bumi. Al-Masih Dajjal ini adalah juga termasuk makhluk di antara makhluk-makhluk Allah SWT dan dia sekarang ada dan nanti menjelang hari kiamat dia juga akan dikeluarkan. Dan dia adalah fitnah yang paling besar yang terjadi di permukaan bumi di mana dan dia akan mengajak manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang akan membunuh Masih Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara tugas beliau adalah membunuh Masih Ad-Dajjal ini. Dan kita kaum muslimin diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Di antara doa yang hendaknya dibaca oleh setiap muslim di akhir salat sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berlindung dari empat perkara. Di antaranya adalah berlindung dari fitnah dajjal ini. Jadi Isa AS adalah nabi, orang yang soleh Adapun Masih Dajjal ini adalah orang yang kafir Yang nanti akan menjadi fitnah di akhir zaman Dan akan mengikuti dia semua orang-orang kafir Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik Akan mengikuti Dajjal ini Adapun orang-orang muslimin Maka mereka akan mengetahui bahwasanya adalah Dajjal Ya orang-orang Islam semuanya Baik yang bisa membaca atau tidak bisa membaca Kalau dia adalah orang yang beriman Orang yang Islam Maka dia akan mengetahui bahasanya adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan nanti di kepalanya ini ada tulisan kaf fa'ra, itu kafir, kafara. Dan setiap muslim akan bisa membacanya meskipun dia bukan orang yang pandai membaca, tapi dia akan diberitahu dan diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk membedakan bahwasannya ini adalah dajjal atau bukan. Apakah boleh hukum bagi orang yang umrah melaksanakan Solat jamak atau kosor Selama di Madinah atau Masjid Nabawi Ya selama dia Sebagai seorang musafir Maka boleh dia mengkosor solatnya. Karena orang yang musafir ini mendapat keringanan untuk mengkosor solat. Solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat Solat duhur, asar, isya Kalau kita musafir maka boleh kita mengkosornya Dan ini hukumnya sunnah Seandainya kita melengkapi atau kita me menyempurnakan maka ini diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang kuat bahwasanya mengkosar ini adalah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Oleh karena itu sebagian para sahabat di antaranya Aisyah radhiallahu anha, kemudian Utsman bin Affan, ada di antara mereka ketika sahabat mereka tidak mengkosar sholat. Mereka menyempurnakan menunjukkan bahwasanya mengkosar sholat di sini bukan sesuatu yang wajib Tapi sesuatu yang sunnah saja Dan kita lakukan itu afdal Ya karena ini adalah Sodakoh dari Allah SWT untuk kita semua Rasulullah SAW bersabda Sodakotun Tasaddaqallahu biha alaikum Fakbalu sodakatahu Ini adalah sodakoh dari Allah SWT untuk kalian Maka adalah kalian menerima sodakoh Allah SWT Orang yang mampir ke Madinah apabila dia mengetahui kapan dia akan pergi dari Madinah. Maka ada dua kemungkinan. Apabila seorang yang mampir ke Madinah di antara kita dan dia mengetahui kapan akan meninggalkan kota Madinah. Kemungkinan yang pertama, dia tinggal di Madinah ini kurang dari empat hari. Dan ukuran empat hari di sini adalah 21 waktu sholat 21 waktu sholat 5 waktu Itu adalah 4 hari Kalau kita tinggal di sini Kurang dari 21 waktu sholat Kurang dari 4 hari Maka kita berarti hukumnya musafir Hukumnya musafir Boleh kita mengambil ruksah-ruksah Bagi orang yang musafir Ya, kalau pas kita sedang e, puasa Ramadan maka boleh kita tidak berpuasa dan boleh kita mengkosor sholat. Tetapi kalau lebih dari empat hari, maka kita mengambil hukum orang yang mukim, mengambil hukum orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Artinya kita menyempurnakan sholat kita dan tidak boleh kita berbuka puasa. Misalnya orang yang tinggal di sini dan dia tahu bahasanya dia akan tinggal di Madinah selama lima hari atau tujuh hari atau delapan hari dan dia tahu kapan ke Mekahnya. Dalam keadaan seperti ini, maka dia menyempurnakan sholatnya. Adapun orang yang tinggal di sini kurang dari 21 hari, eh 21 sholat atau 4 hari, maka dia hukumnya adalah hukum musafir. Boleh dia mengambil ruksah-ruksah, keringanan-keringanan bagi orang yang musafir. Ya, apabila dia sholat sendirian, maka dia boleh untuk sholat dua rakaat apabila sholatnya adalah sholat yang asalnya empat rakaat seperti duhur, asar atau isya, kemudian dia sholat sendirian, maka dia sholat dua rakaat. Adapun kalau dia sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholat, ya seperti misalnya nanti sholat berjamaah, sholat isya, imam kita adalah mukim, maka kita mengikuti imamnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innama jo'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam itu diangkat dan dijadikan sebagai untuk diikuti. Jadi kalau imam kita adalah imam yang mukim, sedangkan kita adalah musafir, yang diperbolehkan kita untuk mengambil ruksah, maka kita tetap menyempurnakan sholat karena kita mengikuti imam kita. Saya tiga tahun sholat Jumat sekali waktu kerja di e, waktu kerja e, Jumatan sekali, waktu kerja di Korea Selatan. Karena jarak masjid yang terlalu jauh. Sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang terpenuhi di dalamnya beberapa syarat. Ini diantaranya adalah laki-laki, kemudian dia adalah seorang yang mustautin, yaitu orang yang tinggal di situ. Kalau dia mendengar ada azan sholat Jumat maka dia wajib untuk mendatanginya. Apabila dia berada di dalam kota tersebut, ada yang mendirikan sholat Jumat, maka apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya maka dia harus mendatangi dan hukumnya wajib. Wajib. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka adalah kalian segera berzikir kepada Allah. Maksudnya di sini adalah sholat. Menunjukkan wajibnya mendatangi sholat Jumat bagi laki-laki yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Tapi kalau kita berada di luar kota, misalnya seperti di sini adalah sebagai seorang pekerja di Korea Selatan, yang mungkin pabriknya berada di luar kota, maka dalam keadaan seperti ini boleh ya kita mendapat ruksa untuk tidak menghadiri sholat Jumat karena kita berada di luar kota. Adapun kita berada di dalam kota dan kita mengetahui di sana ada yang mendirikan sholat Jumat, maka wajib kita untuk mendatanginya. Apakah hukum doa berjamaah dengan mengeraskan suara? Berdoa berjamaah maksudnya adalah salah seorang berdoa kemudian yang lain mengamini, ini boleh. Kalau dilakukan tidak dilazimkan, artinya tidak dilakukan terus-menerus. Misalnya satu waktu kita berkumpul ya. Kemudian tiba-tiba saya ingin berdoa Kemudian saya berkata Wahai jamaah, saya ingin berdoa Tolong yang lain mengaminkan, silahkan Tanpa kita ikat dengan waktu tertentu Ataupun yang dilakukan oleh sebagian Saudara kita